Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ing dalem nalikane dawuh sapa al malaikatu malaikat e Jibril utus Jibril. Dawuh ngaten ya Maryam wa Maryam inna wa satamna wa iku istofaki milih sapa wa ki ing sira wadon. E ki. Tegese milih sapa Allah ki ing sira. Wa ki lan nyucana sapa wa ki ing sira. Wastofaki lan milih sapa Allah ki ing sira alani alamin ngalahno ing atase wong wedok salam kabeh eh ahli zaman iki tekse ahli zaman nesiro ya Maryamu he Maryam uknuti to ato siro dirob biki mari pangeran siro was judi lan sujudo siro warga ilan ruko siro arok ini semertane wong sing ruko ruko kafe eh solit tekse solat siro ma'al musolin serta neking solat solat kafe dari kau temongkon mongkon matkur eh dari kau matkur min amri Zakaria Maryam utai mengkono-mengkono kang disebut min amri Zakaria sangking urusane Zakaria perihal nur bahasa saya Indonesia perihal Zakaria Maryam iku min amba ghaib iku setengah sangi hikayah-hikayah goib akhirnya hikayah sing Nabi Muhammad boten nyekseni nuhihi kang maringi wahyu engsun hi engma ilaika maring sira nuhihi kang maringi wahyu sopo engsun hi engma ilaika maring siro wa ma kunta latihim wa ma oh, wa ma kuntu wa ma kunta terus dene nggih wae ya, sampean ora kate Bu Dene kunta to nggih wa ma kunta hafal Quran dene murid mana iki murid mana iki kacau itu di sini tuh kacau semua yang dari kitab ya ada apa alfiyah yang dari Quran ya ada apa Quran kan repot kan Eman ngalim gua, kan aku ya Quran apa alfiyah ya artinya terus Sekak mutu ya. Jadi ini mulanya jadi terus kayak obral tepat-tepatan. Dari kau teh mengkono mengkono matur, iku min ambil wibi, iku setengah sangking piro-piro hikayat gue. Nuhi kamaring wahyu ingsun di imma ilai kamaring siro. Wama kuntala nora ono siro lagi imono ing sandingi wong akeh, sandingi ahli ahli Palestin. Itiyo kuna, ing dalam rumang saning nungi bakno sopo wong wong Palestin aklamahu ing pira-pira kalame ya warga-warga Palestina keluarga Nabi Zakaria Nabi apa Nabi Maryam Maryam ayuhum ing dine utawa ngakeh ya pulu nanggung sapa ayu Maryam ing Maryam itu bolak-balik ini kalau cerita ya. jadi ayat niki madaniyah karena ayat madaniyah itu dulu itu ya. Rasulullah itu adu gengsi sama wong Ya, Jadi jemben jenengan anak ngalim nu ngerti. Tapi wong Yahudi itu wongnya pinter-pinter nganti saat ini wongnya pinter-pinter. ini ngetes karo mantu. Dimulai sama nak mengke ngaji hadis Bukhari cek Muslim. Tak sering ngonton nih wale. Mat aku percaya ke Nabi tak. Saat itu kan khomsid layak lamu guna ilal ambi. Aku tak perkara lima sing ora kecuali Nabi. Sehingga yang menjadi kebutuhan Nabi pokok saat itu juga hikayah-hikayah tentang Nabi-Nabi dahulu persisnya Isa itu apa, Zakaria itu apa. Mergo Nabi Muhammad sering ditanyai orang Yahudi dan orang Yahudi itu dalam rangka ngetes Muhammad atau wahyu tenan tau orang. Jadi bingung. Sampai wong jual lah tak takok iki tani tunggul metung ora roh. Ya. Jadi sampai anak Nabi ini Yogyakarta takok Sultan pertama itu piye ceritane kan yo pusing. dan Nabi Muhammad yang ngotot. Mulane kula niku gumun ya sama sistem pendidikan teng Indonesia kan mantuk khususnya pesantren. Kiai ku nak ora pati ngalim. Utawa yo ngalim. Itu kan yang lebih ditekankan itu unsur-unsur kok qanaah tawakal. Tapi sisi-sisi ilmiah kados sejarah kados itu buatin karo mantuk. Padahal sampai nak ngaji Quran gitu, terutama ayat-ayat Madaniyah, kan kelihatan sekali gitu. Tema-tema ini kados gitu. Persis Zakaria ku Isa ku karena memang yang dihadapi Nabi itu juga non Muslim gitu loh. Kalau urusannya Nabi itu apa wakal tapi urusannya Nabi itu Yahudi kan adu ilmu, paham nggak Romanto? Sama urusannya Kang Romanto itu pengiran tawakal, tapi nak urusannya ambek mitra dagang nih, ambek lawan nih, kan itu greget. Itu yang nggak disadari umat Islam saya paham nggak Romanto? Ini yang termasuk hilang. Jadi saja ini uang urip itu kan gitu ya, ada unsur internal yaitu kita urusan dengan Allah dengan kelompok sendiri, ada unsur eksternal, unsur lawan. Misalnya disampe pemimpin uang semua rasulat, pemenang antika kafir, Disampe perebutan pemimpin, cek pemimpin kultural, cek politik, cek pemimpin apa, disampe kecelung beli misalnya Armanto itu eksternal. Dan dulu Nabi itu kayak itu. Dasar gue Yahudi apa ya aneh-aneh. Mat persisnya Isa gitu. Ini ini persis Zakaria ya, Termasuk Yudul Quran wa saluna ka anzil Quran. Ya sing takok yang Yahudi. Paham ya? lagi iki mulane apa terus ya setengah-setengah ngudat-ngudat kabel itu cerita eh mat kue itu roh mergo tak nah, jadi ya, dari kami abu el nuhihi ilaika sing rohmu krono tak wahyuni Bukti nak tafsiran kula ini bener terus ane ayat wa ma kuntaladihim id yulkuna aqlahum ayuhum ya bulumar Kuwi ora gak nyeksa ini lek zaman terjadi ini apa undian iki artinya kayak agak roh di kejadian-kejadian ini jadi wa ma Jadi mulai rian ngoten ya Jadi memang ibu tuh sistem-sistem pendidikan model di pondok yang terlalu nggak ilmiah. Aku banyak nak jenik salah. jenik Quran tuh ngotot. Jadi ini aku orang Yahudi aku cerita Nabi Musa Nabi yang diakui orang Yahudi itu Nabi Musa Nabi Muhammad tuh tahu detail cerita Nabi Musa Sampai versi Nabi Musa roh betise anak Nabi Sinten suai <laughs> Jadi adu detail sampai akhirnya korbanin Nabi Musa Roh betul sampai dicerita no. Gara-gara adu apa? Adu detail, adu hikayah detail jadi aku sampai Olat rumah ya abadis tak juru inna manis tak jartal kawiyul Amin jadi ketika Nabi Zakar, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, nak minggat ke Madian. Terus ketemu Nabi Sinten, Su'aib Marmanto. Ketika sebelum ketemu Nabi Su'aib, ketemu putrinya loro. Pas ngangsu neng sumur. Nah, ketemu putrinya loro berhubung antri antri ngambil air ambil Nabi Musa. Nabi Musa itu pokok santri orang intinya itu berhubung cawe itu ditulung. <laughs> ya itu biar Intinya akhirnya Nabi Musa itu nulung cawe itu loro. Eh, Baru nulung Sing cawe tak loro iku carane ape matur nuwun diaturi pinara. Nah Nabi Musa mesti orang wong kono kan gak roh dalane. Akhirnya sing cawe tak kan makune kok ngarep. Nabi Musa ora betis <laughs> ora apa, walhasil kecoba. Dari Nabi Musa, terus aku nih guriku ya, mari fitnah intinya terus kan aku gurih nih. Mulai nih kabeh ulama tafsir ku ijma ketika disambut Nabi Su'eb niku ora jari ini putri ini mana Nabi Musa ya barek, pak sekalian dikontrak mawon dari itu angon wedus Nabi Musa gempel kemudian itu oh, posisi apa pelah pelarian Pak Armando Nabi Musa itu itu dikejar-kejar Fir'aun lari neng matian. bareng neng wilayah matian ketemu tapi itu terus ditulung Nah, ganti tulung tapi dihormat jadi wow, intinya terus ketika dilaporan Nabi Soeb, Nabi Su'aib cerita ngeten-ngeten terus putrinya muji jenengan sewa mawon mereka inna khaira manis tak jatal kawiyul amin wong sing jenengan sewa yo ya kuat yo ya dipercaya nah dipercaya kafe ulama tafsir gue ijma cawe itu ibu roh amine Mereka mestine cah lanang rak seneng Melaku gurine cawe itu, sing ayu loro Besok dulu. tapi Nabi Musa ngancen jeneng Nabi mo kon cawe itu ego mbok guri Iku jus piro? Inna sore jus deh. nih. Jadi orang arwah tau, wow santri ini mana air apa lupa nih gue. Kolat ikhdahuma ya abadis takjirhu Inna romanis tak jertal kawiyul Amin Kalau ini uri an ungki haka Ihdab ya hata ini Ala antak juroni sama hijat. Fa'in asmam asuran fa'min inti. Jusin aja sih orang pulau jusin. Pama uri itu anak aneh ada satu ini insya Allah nasofirin ngaji markai markai oh, kafe ora roh kafe ilmu kok asing repot ngawi ini nah suratnya surat ini pokoknya asing. jelas di sejo serong tapi enak nih nomor imun sami kok Nggih, ini nomornya nggih kula 300 loro-loro. atas loro-loro, Pak. lolos oh, kayak mau ketemu orang bentuk rong atus eh telu telung atus loro loro tiga ratus yang lurus mohon kembali. Kolas inna abi yatuka liyat siaka ajroma sakoita lanange. Kolas ngucap sapa itu inna abi yatuka liyat siaka ajroma sakoita lana. Bapak kulon ngundang jenengan supaya membalas budi nopo sing jenengan nate nyirami kula maksudnya Fa'aja bahwa mungkiran finafsi ahdal ujroh Ka'anaha kosodat al mukafa'ah Jadi putri Nabi Su'ab dia niat muka Fa'ah Mimman kana yang Mimman yuri ya yani, Famasat benadehi Famasat mongko melaku sopa bintu Su'ab benadehi Melaku ini mendengar eh, Faja alat arif tadribu saubah Fatak sifu sakoya Mulai di sini orang harus mau cerita-cerita beli. Walhasil kena angin terus rosi kiwena. <laughs> Jadi mulai di sini fajalat arif tadribu saubah fatak sifu sa teko ya fakola lah imsi khalfi wadal ini alat tarik wes melaku beriku tapi nak pas kesasar dudono poin intinya ramalan manfaat kesempatan intinya mulai apa kan nabi lah inti ilmiah dari itu itu tadi bud ya. Jadi Nabi Muhammad zaman teng Medina itu semua komunitas itu Yahudi. Lah Yahudi ngetesin Nabi mulai ilmu sejarah, ilmu nubu nubuah mulai ini mulai Nabi Isa Nabi Zakaria ubiye, Nabi Musa ubiye, Zulkarnain ubiye. karena itu foto semenjak dulu sampai sekarang yang namanya mitos yono jadi persisnya nyiro itu ubiye, Sultan ubiye, Wali Songo persisnya ubiye Siti Jenar persisnya ubiye dan nah, seorang tokoh itu mesti diuji oleh lawan-lawannya Ya kata versi Siti Jenar macam-macam baru versi kampus koyo yang versi santri, versi kiai. Kalau Joko yang ngoten. Wali Joko itu orang sing versi tirakat dirang tahun sampai tongkat itu jadi wit sing versi kiai fakir protes jumatane nih di <laughs> keberatan ya tirakat model ngono terus mboten apa Sholat. sing kiai kiai gue tetep ae mau wong nak wis serius nanti nang kabar, bar dadi repot Nah, sing versi fakir keberatan ya orang tirakat ngono mesti dia kalau sekuen mboten apa Sholat atau jumatan wonten. Nah, mulai riyen nggih gitu ya, jadi polemik-polemik tentang cerita niku mesti jadi pertanyaan nih Nabi, pertanyaan. Itu sampai tunda-tunda pangeran wa ma kunta ladihim idzuku ayuhum ya bulung Maria. Wa ma kuntalan ono ora ono sira Muhammad ladihim ono ing wa ma kuntalan ora ono sira Muhammad ladihim ono ing ngarepe ya wong mau Palestina keluargane Zakaria keluargane Isa idyah tasimun nalikane bodur rebutan sopo wong akeh Itkola nalikane dawuh sapa al malaikat malaikat ya Maryam hi Maryam inna wa satuna wa yubasyiruki iku ngeke tafsir sapa wa ki ing sira bi kalimatin kelan kalimat min sangking apa apa ngake tafsir kelan kalimat e? ismuhu kang te arane ya walad iku al masih Isa ibnu Maryam wajian khali wong ini pangkat eh dak jahil sing duwe pangkat dunia ing dalam dunia bini buah wal akhirat ilan akhirat aminal mukarrabin lan setengah saya wong sing parek Allah wa kali mulan iso ngomongi sapa Isa iswa agama ini Isa anak saya menusa fil mati ing dalam piung ing dalam napa gendongan ing dalam gendongan wa kahlan lan ing dalam tubuh wa minas solihin Cuman tak kok, ah, wis tua iso omong cangkemmu ini keliru. Cara mulai bolak balik, ya tak warai mikir cara pengira. Jadi sampean tua orang mesti iso omong cara pengiran. Paling bisu apa bu? Gue diparingi darah tinggi terus akhirnya wong haho. Jadi <laughs> menurut saya kurang ajar. Ya, ini mau bolak balik bener Imam Sanusi. Gara-gara Robtul Adat alas. Kita ini kan nggak pernah janggal, namun tua iso omong. Paham Armando? Padahal cara pengiran berdua, cara pengiran. Cacili iso omong yo ya peristiwa. Wong tua iso omong cara pengiran yang peristiwa karena bagi Allah. Wong tua iso omong cara Allah tetap baik kangilan. Juga bicaranya omong memori ini sambung sarapnya e sambung ilate pelat ilate gak bisu bambut. jadi bagi Allah semuanya sama-sama peristiwa apa nak tua iso omong terus gak prestasi kalau Allah tuh prestasi artinya itu butuh detail saat butuh detail ya butuh detail artinya pembuatannya butuh detail nah, nyatanya wong bisu dokter nabani bingung tenan lah anak wis tuwek sebab omong berarti sekali tuwek mesti iso omong. Ya ora mesti. Enggak bisu ya kan. Dokter kok nambani ya bingung. Wis arep disimpedhek nanti bisu. <laughs> boleh bisu ora wis sana tok. Ya mulai saat ini waktu tiang darah tinggi mana sampai itu nggak bisa omong ngowah ngowah ngomong setruk kamar mandi itu ada pula bolak balik itu dicorok apa sampean tuwek iso omong itu rapat terus Wong tua ora iso omong, biasa cara apa tetep peristiwa karena memang ini ragam gampang. Baca lah sama anak setruk Atau bisu Ngawiti ya omong gak uang gitu ya. Paham gitu, jadi orang iso Nah filmah tiga kalan Itu wae iso omong Wamna soal lan setengah saya ngusin soleh-soleh kabeh Wala dawa sopa Maryam Rabbi anna yaku li waladun Anna khali kaya yakunu ono iku li gedeng sira waladun anak Kulo aku gadah anak to walam yam sasni basarun nan orang keponing, ingsun sapa basarun sapa manusa. Kala dawuh sapa wa alam ru kadhalik. Yes pancen ngono. Ini kok kadalika, mesti kadalika kita tengkoran ini gini. Al amru ini kasus nih. Ya jalan ini sampai liga kadalika. lainnya sampai ada? Ini kadalika, kita pun betul nih. Repot deh. Ini kita anti kamar kai. Ben-ben beneran kudus di kasus. Kok agak jadi salah? Lu apalannya sampai ada? Kadalika bukan kadalika? Betul anak Maryam kata diki, kia ya, mesti kia. Wala kata diki lahu yakhluqu ma yasha ida qada amran pun nambah aku lahu kun. Kata diki mesti kata diki. Kamu terus mau nanya tim kecil lah, yang ngomah. Nah, tembikini ayatnya nomor Kala kata diki lahu yakhluqu ma sa idza qada amran fa inna yaqulu lahu kun. Nah kata lagi ini kalau mantap kata lagi sampean mungkin boleh tenggoran aja nanti mau mesti kata lagi. Ayat ini ku kola kata lagi lah yang ku masya itu kau tuh amrun fe nambah aku lalu pun aku. Apa itu harman tuh? Mau kulit ini kan? Kata lagi dah, wah harman harman deh bu, kata lagi semua. Kata teman tuh, kata lagi, kok harus bener? Cetan mana tuh? Dari kan, dari kan, dari kata lagi. Hah? Kata lagi? Ya bener kata lagi. Markai bener aku. Iya. Tapi ngaruh kati ben gampang. Dulu salah salah. <laughs> Ada kadang ngeliat ngamal ibu nego. Ada ngeliat nyai itu. Jujur nama nusa. <laughs> Salah sesat no. Eh, <laughs> ya pasti. Ya apa nurut biasa. Tidak apa apa itu biasa. Pengiran dimaklumi. Tiga gampang. Kola ada es mengkono. Kada lah ya seluruh maesah. Ida kodo nalikani mutusna sopo wa ta'ala amron yang urusan fa inna maya kulahu kun fa yakun Wa yu'allimuhul kitab Nah ini bener yang kiro bin nun wal ya'an Sebagian kiro itu wa nu'allimuhul kitab Sebagian kiro'ah wa yu'allimuhul kitab Lan murang sopo wa ing isa kitab Fa kitab al-matalan hikmah wa torota lan torot wa injil al Wa rasulana hadati rasulillah bani israel warik bani israil Ani saat temen sun kecil hukum teman-teman teko sun kum isra kafe bi ayat ngelan ayat kum sangi sange pengiran ira Ani saat temen ingsun akhluku iso gawe sapa ingsun ayu sawiru sing gambar sapa ingsun. Laku mani sira kape minat ini sanging lemah ke hati toy. Aku iso gambar bentuk patung watu, patung wat, patung lemah berbentuk buruk. Nabi ya lucu-lucu, mujizat ya dulan gawe manuk-manukan kok lemah terus disebut <laughs> dia nanya Nabi paling keren Nabi Muhammad Nabi saya lucu oh mujizat gitulah <laughs> dan manuk-manukan kalau tadi takut, itu eh, ras sebabnya Nabi Muhammad kok Sayyidul Anbiya. <laughs> Apa Gus? Ya, Nabi Isa mujizatnya lucu dolanan. Bener kalah. <laughs> Kayak patung lemah. Patung buruk tidak pun bang. Kan dolanan. Malah ibadah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad karman, maksudnya dirijine metu banyu kan kena diombe karma jelas kan. Manfaat kan. <laughs> Nah, matung. Lalu kalah keren Nabi Muhammad. Mari mukjizat. ya lucu. Lalu kalah keren. Andi satu mending sunu akhluku. Iku gawe sapa ingsun. Eh sawiru sing gambar sapa ingsun aku mari sira kabeh ini sang lemah. Kae ati to iki kae dene bentuke manuk. Eh mislah surati itu saya kaya bentuknya manuk. Faan fuhu mongko nyebul ingsun fi ing dalem tin. Fayakunu teran. Berarti sebul itu udah di mana tapi biar gak lali tau tauhid ya, tetap dibaleni bi ini kelan idine mungkin mungkin acara Allah disengaja jadi ngendikan ini disengaja jadi ben gak ada kultus maksudnya isa-isa ngono itu ya bi idznillah dibaleni nek wae priwulan isomare no ingsun alak marek ngomong sing picek wala persoalan ngomong sing abros diutam penyakit sing wis diutam ngomong penyakit belang ngoten wa akhilan iso no ingsun al mauta wong mati yo ya, bi idznillah dibaleni malik Nila aku iso gul iso ngobati iso no mati fiiznillah wau nabi hukum dan cerita ingsun kumi sira kabeh melakukan perkara tak kulo nakang mangan sira kabeh malan perkara siru nakang nyimpen sira kabeh aku iki nyerita no apa sing mbok pangan lan sing mbok simpen ning omah fi kan tam omah-omah ira kabeh Inna fi dzalika ayat lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika sak temene mengkono-kono kabeh kula ayatan iki ayat lakum ngedi sira kabeh in kuntum ana sira kabeh mu'minin iman kabeh wa musaddiqan nahali beneran lan imam mari perkara bene daya kang sedurunge ingsun bayan roti sange Taurat dadi aku teko iku bener Taurat walu khilalan supaya ngalalo ingsun aku mari sira kabeh badal ladi sebagian perkara kurima kang tau diharam apa lagi alaikum ngatasi sira kabeh lan aku iku teko nggawa syariat sing nasa. termasuk nasa iku ngalalo barang sing tau diharamno iku minasamaki samaki sange imanu minasamaki samaki sange iwak bateri lan manuk jadi zaman Nabi Musa itu gara-gara tukang ngakali kan nanti haram nomano itu kalian iwak tahu haram no zaman syariat Nabi Musa. Ketika syariat Nabi Isa dirubah jadi halal malih. Wajib tukum lan teko ingsun kumi sira kabeh bi ayatin lan ayat murabbikum sing pangeran ira kabeh fattaqwa. Monggo wedi sira kabeh Allah yang Allah wa atiun. Inna wa satamna Allah rabbi pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran ira kabeh fa'budu monggo nyembah sira kabeh Allah. Hada utawi iki ku siratun dalan mustaqimun kan jejeg. Tapi nggih ngoten Nabi direwangi ngono malah carane nangkep iku malah kafir. Kulon gak ada cerita Fud ya, ini kisah nyata. Jadi mbaknya istri saya itu Mbak Khalil itu gurunya Ki Hamid Pasuruan. Makanya ini kulo kak, kulo sering dulu kak rumah istri dan santri kulo temen iki. Kulo nu kepengen jadi wong soleh pas-pasan. Jadi kulo pun transaksi ke pengiran. Kulo pengen jadi wong soleh pas-pasan jadi seneng aja setengah digunjing ke sidik-sidik di kasus sidik-sidik kita lu ya aman tau kita aman dia pamit kan tidak adilnya orang masyarakat ya Nabi Isa itu tiga mujizat yang spektakuler ini ku dia ya, dolanan manuk sebel dari manuk tenang Wong mati disebul itu malah jadi tragedi dianggap pangeran Muhammad Pasuruan nggak mungkin sampai nanti ke Muhammad Pasuruan kan terkenal wali gitu. beliau saat sholat itu kan ya karena takwa nih Allah beliau di tradisi kesali aja karena takwa kepada Allah tapi karena tradisi masyarakat kita terus beliau dikultuskan kita berdoa merasa mandi kalau lihat beliau Bang, kita tabarut merasa mandi kalau lihat beliau kalau ini kan keluarganya ya, jadi Kiai Hamid Pasuruan itu sepupunya mbah saya jadi saya punya mbah itu misalnya Pak Hamid Pasuruan nah, kebetulan istri kulau itu kan butuhnya Mbak Khalil sudah kiri Pak Hamid nanti ngaji neng keluarga Kiai itu nonton cerita ngeten ini kisah nyata walhasil ketika puncak hebatnya pak Hamid Pasuruan melatih Soan Mbak Khalil guru ya mana cara artinya gampang ini kalau soleh soleh kalau mbak tangguh takwa neng Allah malah jadi pangeran jadi <laughs> ini dia nyesal Sampai ya lah ulama aja waras ya terus Muhammad ini kan nyesal dengan Romanto kita ini kan seelek-elek Romanto seelek-elek saat kita sholat itu juga pengen takor bilawo saat pulang ngalim pengen takor bilawo tapi gara-gara ngalim sholat terus dikultuskan dimituskan Kan roto-roto nih, kiai sing neng puncak itu ngambil sikap gak simpati. Ini kalau dudono sirin. badim yati pandegelang, Mau tamu ratu dipeduhi, dipeduhi ya sini saya. Karena memang takut dikul sekarang jadi gampangan ini karena tuh luwe apik ngecewa noning penggemar hari timbang nuruti terus jadi dukun. Lalu jadi kita mau turuti ya dukun karena tuh suka suga teko jadi pendagangan laris. Wong kere sih jelas wong utang mesti teko. <laughs> Wong utang <laughs> teko ya. Artinya ruwet. Sama tak kok ya, ya kita karena tuh semua alim alama sih. Roto-roto nggak bisa sikap, nggak pati simpati. Kurang dituruti repot. Paham ya akhirnya terjadi kultus. sih, gue kayak malah ini wono sirik itu tadi kok Nabi Isa itu kok ada zaman itu Pak Hasan Iroki saya itu sempat suan sama Kia Hasan Iroki itu orang alim alama ya gitu kalau ada orang minta doa malah marah dulu dia nang omah buatin ya kalau sekali itu kau jenengan ini mandi ke dengan omah nah aku ngekik dengan ikhlas oh intinya itu ngecewa nombek ya karena dalam banyak hal ngaruh mantau mungkin nak kulo jenengan nih ya, saya lele lele eh, le, lukman jenengan kan ngerti tauhid ya. tapi kalau insan masyarakat ngaruh mantau wong Islam wong suka tuh pertanyaan gitu biasanya ya wong takluan takluan gitu ayo <laughs> iya. jadi jelas wong kasus ini repot jadi ini kalau cerita mau jadi memang mungkin gitu jadi mungkin memang terus pilihan yang- yang alim wonten sing buatin simpatik itu mungkin tapi ora usah dinut wong kowe ora ngalim, ora usah ngono wong kasus ya akeh. <laughs> Jadi kita ora usah anu, ora usah ngono digosipno macam-macam. Dadi aku didikultusno, mulane boleh gawe ora usah ngono semua wong ora mati percaya. <laughs> Tapi justru itu sampean pede, oh hikmahnya akeh tau wong ora mati percaya, akhirnya tau kita dos selamat. <laughs> malah keren kan. Dadi eh, malah hebat kan. Anggap aja ngoten. Tapi tenang aja cerita-cerita seputar kewilayahan. Nah masih Mas Ari lucu ya cerita-cerita. Jadi beliau itu nak Sari. Ini ngomong nih santri ini, kok nangis ini Itu diulang-ulang sampai jadi silsilah nih ini kalangan wong alim ngalim. Mbak Mas Ari sering sambat enggak nangis itu nanti toh gini saja karena anak wong alim mesti janggal ya misalnya kayak kulon nih kepengen ngapal Al-Quran ya takor bila ya kepengen ngalim korup tapi saat di puncak karir, orang tuh mulai menghormati salam template kudus. Tetap wonten ngarumanto. Kekhawatiran jangan-jangan harus diwales ning dunia paham gitu Mas. Meskipun gak syukur ya, namanya rahmat kita syukur, tapi kekhawatiran enggak nang segala kesalahan saya harus diwales nih. dunia. Nah, ini bahasin bareng Pak Karno hormat, umat hormat di ini malam ini nang nang dok ya itu tadi sebenarnya kesalahan yang kita murah sudah Allah kita anggarkan untuk Allah kita dedikasikan untuk Allah sebenarnya anak dunia itu itu nak pengalim jawa waras kalau basim itu sadar mau nangin itu nah kita kebenaran hmm baru kayak ngalim delok mau itu hormat aku cakep <laughs> baru kayak ngalim mau oh, wewe musibah umtirwati seneng musibah ya karena riskan itu riskan hormati ayu gak manfaat hormati markai markai hormati dong sekuawal banser banser dia preman GPK. GPK <laughs> ini cuma macan tampil repot kan. Suruh mati. Saya tiga salam tampil dua cukup preman ah, repot. tapi <laughs> ya dunia ini layak milki ama ya ini masalah ya semuanya mirip-mirip ini. Jadi riskan ya, soalnya yang berlebihan. Dan ya, Nabi bisa buatan mirip pangeran gimana pun ya, beliau itu mulai cilik ke sana lahir tanpa bapak mulai cilik lagi lahir sombong bareng ono beliau itu nggak terlibat unsur uang di beliau itu satu-satunya rasul yang nggak punya polemik dengan khalifah orang kayak Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim jadi ini aku gak nurani aku cocok jadi tipe kaki aku nak kenal jadi beliau itu gak neka mereka melaku bahkan turun nate tilam tenggene waktu. gue ngenak no benda gue lebih dhuwur timbang awak nate tilam teng waktu man ngerasa dosa ya Allah gara-gara saat tidur pakai bantal batu kadar bangun saya itu berbeda jadi rontok enak waktu sirah rontok dua timbang awal ini mau istighfar gitu ya ya Allah gara-gara kalau turu be waktu kalau ilingi pangeran kurang saking saking bersihnya Nabi Isa itu tidak punya polemik yang nggak ada no gunjangan jiwa misalnya nggak ada perang nggak revolusi Nak Nabi kata Nabi Muhammad kan wonten misalnya bagaimanapun meskipun umat beliau itu taktik sama beliau yang namanya perang kan tidak ada yang rondo tetap aja makanya Nabi Muhammad pun menangi kata yang munafik mereka tetap perang itu menyisakan kejanggalan Nah, sampai saya percaya ke Kiai Sembilan kan, kan perang pikir-pikir kan, nyawa. <laughs> Ya bisa kan? gak usah munafik kita. Dan Nabi Muhammad itu wonten perang, wonten revolusi. Nabi Musa malah lebih revolusi, beliau itu orang Palestina. Palestina itu harus ini kisah meremantau ya. Golongan di Syria, Palestina, Moro, Mesir, Afrika, konvoy, kere konvoy pengelawan Fir'aun sing rojo kuat penyelaman penyelamat tawanan Bani Israel Ini iso bayangno perang ngeri sampeyan bayangno tok konvoy ini konvoy kere pasukan kere ngelawan pasukan kuat tapi nyelamat tawanan Iya nak ribu. Gue tahu mbak, Ini orang gak apa-apa. Gawane tongkat, malah nek kiai Jawa paling seneng bakas tongkatnya Nabi Musa mereka pertama revolusi dhewe sanggup tongkat. Nek di di sebelah nek kok pirem harian poter <laughs> nggawa tongkat ke sulapan. Tapi Nabi Musa nyentuh kan siap tenan, sebelah no laut kering tenan. Tapi ya, Nabi dan seni. Boleh Nabi paling top Nabi Muhammad. Gak duwe mujizat yang lucu. Apa <laughs> Nabi Musa? Nabi Musa tuh lucu. Tongkat sulap jadi berlalu, lucu. <laughs> Malah mereka udah lagi. Dan akhirnya kayak santri gus. Waduh-waduh di mujizat Nabi Muhammad kok saya itu Rasul lah Mujizat ini aneh lucu-lucu <laughs> Tongkat sulap jadi wat Tapi apa? Jadi ulo lucu jadi ini ini Fir'aun lah ngadepi ya lucu ah sihir ya. Terus tukang sihir Fir'aun ya bodoh, kabel jadi. Tapi intinya ngoten, jadi menyisakan kejanggalan karena perang itu dimanapun menyisakan kejanggalan. Mulanya Nabi paling bejo Nabi Isa dikultuskan kayak itu bahkan sekarang. Pengalaman Ansori ketika Nabi Isa falam tak Isa semangsa neng ngerosok sopa Isa Isa minhum saking Bani Israel ini gampangannya ini ini tiang Palestina sedatan al kufra kufur Kala mau dawa sopo isaman te sopo iku ansori iku penolong-penolong ingsun ila wahi maring Allah. Sopo ya sing gelem nulungi aku ila Allah ketika Nabi Isa ngrasa dikafiri lan Nabi dibunuh. Kala dawa sopo al hawariyun nahnu ansorullah. Utai kita iku penolong penolongnya Allah. Eh awan dini si penolong-penolong agamane Allah. Wahum aw, wahum asfiyawi saiku kelompok pilihane Nabi Isa. Iku awal man amana bihi kawitane wong sing iman bil kan Isa. Wa kanu isnai asyara rajulan. Sepanjang Nabi dhisik loro, pengikut mu rolas rajulan. Minal khur. Wa al bayadul kholis, sangka wong kulit putih. Wa kila kanu qasarin iku tukang penatu, tukang setrika. Yukhawiru nasiyab ayyubayidunah. Jadi tukang ubah-ubah. Jadi qasarin cara rasane iki tukang tukang penatu, pokoknya tukang cleaning service kalau ada wong kere-kere. Jadi Nabi jadi sial kang tuh ngelawan penguasa. Paham betul? Ngelawan penguasa. Di umat mau rolas. Iku emang ya gebel, gebel gak lor. <laughs> Jadi Nabi lor Wes kiri umatnya kiri bisa. sih dilawan wong kuat. Bener sama kali terus dulu. Untung di tulanan manuk ibu terus <laughs> terus menangkan Gak ada cara ramu jizat gak masuk akal. Ngelawan wong kuat. Di bolong mau rolas. istilah asaro. Rasulan ngono itu tukang tukang cleaning service, pokoknya tukang bersih bersih, pokoknya orang kiri ya orang gebet. Sampai ngomong sunai pengirat ya, itu kan Nabi Muhammad pertama teng Mekah ini mati mau pitung pulau ngomong aja Amar Bilal sudah pun kiri-kiri kere sebagian mati Bilal malah cik budak ibu e wong ditutui itu menang aja banyak budak amanah iman kita bila iklan Allah wasyatan keluar turi nyiksa di panjenengan di anak muslim Robana do pengiran kita iki kaum khawari amanah iman kita bima anzal lan apa sing jinan turunaken wa tabana lan anu kita rasul ing rasul waktu nama syahidin mongko kula aturi nulis panjenengan ma syahidin wa makaru wa makaru wa makaru lan ge makar semua Bani Israil Gini makar ngen eh kufaru Bani Israil bi Isa Idh wakal Ing dalem nalikane pasrah sopo kufar bi iklan Isa man ing wong yak tuku kang bakal mateni sopo man ku Isa gilatan hale nyule dadi mulai riyen kiat-kiat ini secara sembunyi tangan u tunggu ya bukti mulai dhisik sudah pinter jadi dia tuh kalau gedeng orang ya bunuh tapi mau mau awak edw pun awak edw ya tersangka jadi pasrah wong itu kali bi mayak turu gilatan wes sewa orang paham itu tradisi makar ya tradisi nopo lempar batu sembunyi tangan itu tradisi nih Yahudi zaman zaman kuno Wah ini Yahudi gue hebat nah, soal bunuh membunuh tanpa <laughs> tanpa kita. Jadi zaman itu mau nopo itu wak kalau mayat tuh ilatan. Mau pasrah dok, pasrah orang lain supaya bunuh Nabi Isa. karolan ngekei rekayasa sapa Allah wa taala. Sekarang Allah ya dia wales berekayasa liya yaitu bi'an alkohol gambare arep ento numibano sapa Allah sibha Isa ing wong sing nyerupani Isa alaman ing atase wong pasoda kang nejo sapa man kota ing mateni Isa fakota lu rumangka mateni sapa man ku ing sibha Isa orang ning Isa ku ing sibha Isa Warufi alan den angkat sapa Isa Isa ila sama mereka niki ini mbak munawir khol tapi ya tuh khol makanya aku pengen nekani nekani bekulon pak mobil ini kalau mau ziarah batu maghrib kalau mulai rian niku, setiap kali bangun nawir ziarah bangun nawir, kali bali ya bali. Nah atau tukar, tukar itu dalam sing liwat masih ya. Orang pengajian juga ya ngalim, ini urusan sombong ya repot nanti sini. Nekani ngopo, nah jalan-jalan masih ya. Orang pengajian ya ngalim. Malah undangan rati undang kemangan juga ya <laughs> nah, asap. ini kan repot jadi ini. Kulo nanti diceritani ya, guru kulo saking guru le guru. Jadi apa itu dua seni itu begini karo mantu. Wabe ulama itu ijma, Allah itu selalu mengulang sejarah. Jadi zaman Nabi Isa AP dibunuh kan wong Bani Israel itu ya, menyuruh orang supaya bunuh Nabi Isa. ibu itu jenenge makruh. Artinya makruh wong niat mata ini kok terus terang, ngongkon wong. itu mau lempar batu sembunyi tangan. Bang. Allah itu duwe kiat lucu meneh ana wong digawe kembali Nabi Isa akhirnya sing ape mateni ya terakum intinya iku mateni kembarane Isa terus sejarah ini diulang zaman Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu bareng hijrah omai dikepung itu pak kemulai kan ngambil Sayyidina Ali tapi Nabi Sayyidina Ali pecah tetap dibunuh jadi orang kafir Mekah itu kayak lebih bodoh mau kecil malah tempatnya ini ras itu bareng dibuka aku ahli ini segera tak boleh tak boleh Muhammad ke ahli lah cara bani serang ya tetap dimut berarti kabeh cerita nabi itu diulang podo haji yang ngoten kabeh ulama itu ijma haji ku kuwabe perilaku ini keluarganya Nabi Ibrahim. Dan tidak sekedar Ibrahim keluarganya Nabi Ibrahim. Wong sa'i perkara perkarane Nabi Sayyidah Sa'ra ngelahirno ora ono banyu jadi wong wedok kelahiran ono banyu nontang nantang ngalor ngidul terus iku diabekno dadi apa sa sai sai iku ngikayahno zaman golek banyu Balang jubro ke ngoten. Ketika Nabi Ibrahim mantep nak ngipi kuminawa. Kau nyembelih anake. Rata-rata ulama darani Nabi Ismail, cuma sebagian ulama dari Nabi Ishak kita iya bener nabi Isa gitu rotor-rotor nak ulama sing tak pun daerah ini di sebelah nabi Isa tapi sing populer di Jawa di sebelah nabi Ismail itu kan aneh komen-komen nabi Ismail jadi pedes <laughs> wah ini bawa roh piti ini makan ya betar itu aku banyak kurang ajar tenan santri lah kurang ajar contoh paling gampang ya sampai bayang no malaikat mesti kuda bersayap <laughs> gara-gara cili eh kurang malaikat lewat komen Iwa iftiro komikus, Istirahat itu gak tertanam dengan hati sampean, ya. Mbak bayangno kali Joko ora ah, ngudeng betul, nggak gue belangko kan. Gara-gara gambar yang sinetron sampai film gitu begitu. Terus kita yakini ini jadi bawa orang di makanan saya. Jadi betapa pengaruh khoyal itu kuat. Mulai cara sikam, kena opo umat Islam tuh gak maju. Mereka antaranya akal, be khoyali kuat khoyali. Jadi mau koyok contoh-contoh gitu. Lain intinya malah hasil, barang ketika Nabi Ibrahim mantep badai nyembelih Nabi Ismail lalu yang populer mau apa nyembelih Nabi Ismail itu kan digoda setan jadi setan cilik mat gede buat sembelih pokoknya si, si Nabi Ibrahim mantel diantem, terus darah ini barang jum jumlah nah bisa nih ngonten ulama kurang ajar dari balang jumroh kurang wajib balang jumroh itu kan balangi setan nah saya kira haji ya setan ya setan balangi setan kacang jadi <laughs> wonten ulama sing nyindir ngono <laughs> gak penting barang setan. Belanya apa ya, itu? Apa dia setane kajine BDAU. <laughs> Dan apa di umat? Eh ada batas di balaku apa? Haji lalu dana apa di umat? Dana korupsi. Apa tersangka melayu umroh? Gak repot. Itu polisi dari sedang umroh. Pas haji nggak dana di nopo? umat jadi ribet jadi wonten ulama gitu guyonan bu barang jebol itu tidak usah diwajibkan barang gue kan ya, bantu jadi kon wajib nom barang nyawa edw <laughs> dia kenangan itu musuh setan setan barang setan ya sesama setan nggak harus saling nggak saling balang sing rukun naik bodoh setan setane seret, jadi cerita-cerita gitu itu terulang mulai rian mulai nubuah rian lah menyangkut muka teng langit jadi sitok-sitok ceritanya terakhir karo itu jadi periode gue rektor Al Azhar berarti zaman Saltut kalau nanti mau langsung tulisannya Saltut Nabi Isa diangkat ke langit ini gue jadi polemik sih bingung loh karo mantau maksudnya bingung nih kalau kita meyakini persis Nabi Isa itu diangkat ke langit dan Nabi Isa nggak mati sampai sekarang itu kita kok mirip Kristen penghormatan kita pada Isa akhirnya mirip Kristen gara-gara terlalu kultus Nabi Isa udah kini langit di Allah Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin tidak kamu yakini sampai kayak itu nak mbok yakini Isa mati biasa-biasa wae kok umume wong kok wong Yahudi Yahudi takir ning Isa itu orang Islam bingung menyangkut akidah nah, Mahmud satu rektor Al Azharian itu pendapatnya itu Mahmud satu gitu. artinya ini tidak harus sampai ikuti saya ulang tidak harus sampai ikuti sebagian ulama jadi ingat beliau berpendapat ini leleman Nabi Isa itu mati biasa hanya nggak mati dibunuh orang Yahudi tapi ya tidak sedramatis diangkat ke langit nah soal ayat-ayat kan buat ini mutafika warofi uka ilai Isa kowe ku tak ini terus waro fiuka ya terus tak angkat menuju aku Ilaya. nah, ini kan terus iku menurut Kristen kan berlebihan ya memang anaknya makanya ditarik bapaknya kan nah kita nak meyakini berlebihan yaitu Nabi Isa spesial mati ini langsung diangkat Allah waro fiuka ilay kan mirip Kristen paham mirip Kristen kulo nih kulo pribadi kulo pribadi tenan banyak nih gua, kulo bolak balik matur ting kesalahan terbesar mufasir itu karena ada apal Quran pertama kiki Jawa rata-rata kan asing alim rapal Quran asing apal Quran orang alim jadi repot kan kiki Jawa kan ngono rumah tuh nak asing alim rapal Quran asing apal Quran rapati nah sampai ngaji Quran deh apal apal ngalim paham paling gak paham istilah niku biasa kermanto saya sering debat sama orang-orang alim istilah uka ilaya itu memang tidak sesakral diangkat ilaya sini sinten sampean tak tanglet kan isine ini sitok-sitok kon mikir ilaya sini sinten apa kan ini mutawafika warofi uka ilaya di sini orang biasa orang Islam biasa mati matine inalillah wa inna ilaihi rojiun gitu artinya semua kematian istilah Allah kembali pada Allah gitu loh Paham betul? Kita mati biasa pun kan istilah innalillah wa inna ilaihi. Lah masalahnya sekarang gini ya kalau mau tahu kenapa ilaiya kok artinya terus dilangit gitu. Ini mengandung dua kelemahan. Satu seakan-akan Allah di langit. Apa betul kalau ilawo berarti ilas sama wong Allah itu tidak menempat. Lu kan lucu ya. Jadi ilawo kenapa langsung kita artikan ilas sama apa Allah ini langit? Paham Armanto ya? Lana podo-podo ilaiya itu isine Allah. Kenapa kita-kita yang innalillahi wa inna ilaihi kok mati ning bumi-bumi ya dipendem ya. Baik itu jadi masalah-masalah akidah. Mana sing bener kita meyakini mengatakan ya, Nabi Isa itu Rasulullah. Cara kabeh itu wa wa alam. Cuma dari Quran Nabi Isa itu ya warofuka ilaiya. Diangkat di langit, diangkat di langit terus terjemahane jenengan terjemahan ini sakala-kali komik kaya kali Jogo bapak bayangno nganggo apa? Udeng-udeng nih malah. Nah asing wali kan udeng-udeng. Padahal jadi jadi mesua, jadi bapak deh. Akhirnya aku Makanya kau yang tinggal tentu, sampai lah bayangno perilaku nih kali Jogo. Saya usah delok film mak kaya sini film itu. Sampai bayangno malaikat sing ngetero pedusnya Nabi Ismail lah. Kuda nganggo burak sampai bayangno misalnya. Rajaran nganggo apa? Sayap. Ada dasi wajib. Mergo gambar-gambar sing didol burung kan dasi ayu. Awake napa? Jaran, kuda. Jadi gini buat intinya, jadi khoyali kita itu tinggi sekali ya tentang Isa, tentang kali Jogo tentang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau bulan beli ini, jadi jenisnya agomo, iku nganggur redaksi ini Quran, redaksi ini Quran diterjemah no persis Indonesia buatan sakit. Itu untuk paling gampang ya dari ini salto kata rofi ukra itu kan artinya ngantar. itu tidak pernah dipakai Al-Quran untuk yang fisik bebalin balik Armanto kata rofu jadi rasa diterjemah tetap bahasa Arab mau rofu jadi kan ngerti rofi udarojat jadi Allah itu tidak pernah menggunakan kata rofu untuk fisik jadi dalam bahasa Arab gini itu salah rofatu Quran ya rofatu Quran anil maktab itu salah kalau orang Arab kan bilang misalnya natak tuh ada ya, ya, kata jadi jadi rofa'a itu lebih ke maknawi jadi rata-rata redaksi rofa'a itu lebih ke maknawi ini wow rofi udah rujat ngangkat derajat tidak ke fisik jadi tidak bisa kamu yang fisik misalnya kue gedong rumanto itu gak bisa bahasa Arab rofa'a makanya rofi udah rujat ya terus rufi'a anumati al khotowanisyan rufi'a al khotowanisyan semua kesalahan umatku diampuni kan non fisik gak kelihatan lawaro rofi'u ka'ilayya itu kan sama seperti itu kan tidak berarti secara fisik Isa diangkat keliang-keliang moro artinya tidak ada jaminan bahwa faktanya itu Isa keliang-keliang diterbangkan ke langit karena redaksinya pakai rofa'a paham ya? mereka redaksi rofa'a nggih ya kayak sama anak ngaji rofa'a nasab jer rofa'a kan gak fisik satu bentuk aerob itu terus repot ya jadi kita itu ya kita kita umat Islam di Indonesia terutama memang nggak memahami bahasa Arab jadi kita bayang no dia bayang no masalah Nabi Isa ini sama seperti bolak balik menyangkut uang munggah neng langit itu mungkin tahu orang orang mungkin oh, Nabi Muhammad itu nak munggah neng langit ngajak Jibril menotak notak lawang tak tok tok lawang siji lawang bang padahal kata sama cara Quran itu tidak sesakral itu kadang kata sama ning Quran itu kadang nggih mutlakul hawa. Semua atmosfer yang di luar kita, di atas kita jenenge nggih sama. Ya kados niku karo mantu jus 13. Iki kula nyontokno Romanto ora krana apa-apa. ini sawangane sing apal Quran jebule padha ora kan ribet. ini lho sing gua masalu kalimatin niku lho daraba wa masalan kalimatan ibatan kasajarotin toy ibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha bisa jadi Allah gawe contoh wit sing suci ku kaya wit ya ku wit kurma sing maksud apa wit kurma itu asluha sabitun fil ardi terusane ayat wa faruha fisama cabang cabangnya dahane ning gone fisama maksud artinya langit loh mahfud tak boten ya udara biasa itu yang mutlak hawa ini ini kan bukti asluha sabitun fil ardi wafar uha artinya nggak sesakral sama Wakil sing sampean bayangno nggone malaikat. Paham Romanto? Jadi artinya apa, Bud ya? Beberapa istilah Quran itu memang nggak mudah diterjemah ke Indonesia karena misalnya sama langit. Tapi Quran itu pernah pakai kata sama yang artinya nggak nggak harus langit yang mawal malaikat itu ndak ya tadi kata nama asuha dan fil ardi wa faruha bisa. Ya kalau begitu Nabi Isa diangkat ilah sama makanya repot jadi itu tadi tuh Karmanto yang ini yang kita bicara itu kalau kita berlebihan Isa itu diangkat ke langit di sisi Allah itu mirip Kristen sama. tapi sampai takhir mirip Yahudi padahal pesannya Allah yang umatin Nabi untung umatan wasatan tengah-tengah Mata gitu, mana ini gula ngaji ini tenanan gitu, tapi kudu tengah-tengah. Paham ya? Kudu tengah-tengah. Semuanya ini ngaji kelas ilmiah, jadi rupat. Jadi sementing istilah warobu wa ilayah ya. Kalau ini cerita ilmiah, itu tidak pendapat saya. Kalau namun cerita ilmiah, jadi menyangkut ilmiah tentang Nabi Isa itu macam-macam. Warobu ka ilayah. Lan sing ngangkat siro ilaya maring sir. Kudu orang kudu fisik loh. Jadi sampean mana nih? Paham nggak Romanto? Coba yang nomor mesti fi? fisik karena itu tadi kata rofa'a sering digunakan malah non fisik. Kalau udah darujat karena Rofa rofa ini fisik malah repot. Berarti kiai kabel di Indonesia saya ini terbang. Mergo yarfa'illahul ladina amanu minggu malah loro sampai cara ketemu ngalim mau rofa ayar yarfa ini fisik Wah orang kiai lalu bisa terbang tapi ya nung Quran jelas yarfa ilal amanu minggu <laughs> dalam hati kiai itu yarfa gimana nung mau Rofa arti ini fisik kan alamat kiai itu ter terbang mereka ayat yar yarfa ilal tidak amanu minggu malah utul ilmah darajat jadi arfa itu tidak harus fisik al mutahiru kalan saya anak jenengan minal ladina kafaru Wah nak nganggur ngaji terus, mungkin kalau nak pramit lah, atau malah paling batang dino. Negara uang susu malah bengkolan. Mau <laughs> pamit udah sini, mau maksimal. Mau tahu hiru saya nyuci anak siro, minal ladina kafaru sangi wong sing kafir. Iki luwe sensitif meneh, wajah irul ladina tabauka. Ini rumah tenang gitu, gue ini rumah tenang, ini sensitif kabeh. Mereka kaitannya ya tenak kue tenanan mirip Kristen. Orang nganggep Nabi Isa hebat mirip Yahudi. Gue balik balik ke rumah Jadi nak sampean terlalu kultus mirip Kristen. Nak terlalu tahkir mirip Yahudi. Nabi Isa sensitif. Wajah ladina lan aku sing gawe wong akeh itabau kakak anut sapa wong akeh kae sira faqal ladina kafaru ana ing sak dhuwure wong kafir jadi janjine Allah iku aku bakal gawe wong sing anut kowe Isa iku sak dhuwure wong kafir ora apa? esot daku tegese wong sing percaya binubuatika kelan kenabian bisa minal muslimin wan nasoro kan repot wae ngrungokno tenang, lho kowe nek salah sithik ku kafir tenan iki carane mahami iki faqal ladina kafaru Isa wong sing anut kuwe yaiku wong Islam ya wong Nasrani iku kok posisine fakal ladina kafir malah bingung sampean mergo cara sampean wong Kristen saiki ya wong ka kafir tak balik malah wajah ilul ladina tabau kafau pal ladina kafir wong sing anut kuwe Jadi Imam Suyuti minal muslimin wan wan nasoro <laughs> kawala repot ya Jadi dari Imam Suyuti minal muslimin wan orang-orang sing anut kue Isa jadi kue Islam be Nasrani iku sadure wong kafir bisa kan sir wahum al ya ya kan balik kalau mau matur bener kulo kan dalam hal Nabi Isa pancen wong Islam mirip wong Kristen sing beda mesti toto wong Kristen nganti darah Isa anak Tuhan wong Islam gak gitu tapi dari segi Isa bisa terbang <laughs> sekarang di situ Tuhan itu bodoh banget enggak umat Islam itu orang Kristen nah, kalau umat Islam tidak mengatakan Isa itu ibnu Allah anak Tuhan orang Kristen darahnya anak Tuhan tapi dari segi saiki Isa itu sekarang di mana cara Islam saya kan baca cara sampean sering ngaji gue loh jujur bangun perasaan sama Isa nih gitu <laughs> Dudur. Iya minta Roni. <laughs> Ya, perasaan sama Isa di mana sekarang? langit kan? Eh Nasrani ya berarti keluarga Vatikan lo kan mas perasaannya lo tenang lo ini lo ngaji sama mas Edi kan eh sodaku bina buat tiga terus aneh biar final muslimin artinya mau Islam tau di padang Nasrani dalam dalam tentang Israel mana ya kalau ngaji surat bakor surat surat ngarep pusing bang orang sampai ngalimi sakura malah enak kalau kan gampang terus jadi aduh ngalir kan jadi ini gak ngaji kan jadi nak tuh ngalim terus ilingan gitu. Mana gue Kadang-kadang tak pikir mana nih? Kadang Gus Dur ya kalau bener ya. Artinya kan orang anak bener ya. Memang mulai dulu Armato tentang akidah. Uang Islam itu tentang Islam yang mirip Nasrul. Jalan ya rukun. Tadi ditan rukun ini zaman pembantian Nazi. Kalau sering mau sejarah. Nazi rak dibantai kalian yang Yahudi ya dibantai Nazi. Paham ya Armato? Uang Yahudi ya dibantai Yahudi Nah, Iku cinta masuk setuju umat Islam. Berkong Islam paling gak ketiga gue Yahudi. Jadi <laughs> zaman pengusiran Yahudi oleh Nazi, Nazi ya Kristen. Memang ya, Islam setuju. Memang pernah lama ada tragedi umat Islam itu koalisi ini belum nasibnya. Sama-sama nanti berita-berita. saya Arafat tak sering nempatikan bang. Mereka di kepentingan bodoh-bodoh anti Yahudi. Ini ber, cerita ilmiah, ya, sama Rabu Tuhan itu, kalau orang mau cerita ilmiah. Yang jelas niki Imam Suyuti sing ngendikan mboten kula. Dadi sedaku bin buati kan nal muslimin. Nasor. Mulane bener karo mantan ge ketulah mirip Vatikan. <laughs> Mergo nak kedune wong Turki. Iku wis mirip Vatikan dadi repot. Lah nek kedune kene tok mirip Yahudi. <laughs> Dadi mulane sampean kedune kurang sponsor. E itu islami mereka tidak Yahudi itu seperti <laughs> itu lawan kan jadi repot saya ini tidak pakaian apa apa ini mirip-mirip Kau ngabi takwa, orang bisa loh kegiatan ngabi takwa ngabi iso. Sampai nanti loh neng TV rapi rapi Yahudi Cino. Pakaiannya ngabi apa? Ngabi takwa, iya apa iya, iya, Resmi pakaiannya Vatikan, ngabi takwa. Cino. Jadi repot terus jadi kita nggak khas itu sangat eh sembuh tapi ini ujarin dunia akhirnya sekarang ilmu sufi Allah ya perso hati kita <laughs> akhirnya eh, jadi jelas kita mau takbir tapi giling-gilingan ilmiah giling-gilingan ilmiah sodaku binu buat tiga binal muslimin nggak eh, ngeri binal eh, muslimin ya memang itu tadi jadi dari segi Isa itu anak Tuhan memang kita melawan habis-habisan tapi dari segi sekarang Isa itu neng langit <laughs> itu pakai Islam bodoh bebo Nasrani. Ah, Kak Romanto meyakini Isa neng langit. balik kemarin mau sarang muni cilik ya. Neng tidak bisa neng langit. <laughs> Kakak apa lah. <laughs> Nih cuma takut ini paragraf paling galim. Takut. Tapi rasa gue kita piit. Takut. Mbak. Ada takluk. takkan gue nih kurang nih, Saya ini tidak bisa temui. Kamu sekarang nih kurang diangkat neng langit. sih jawabin nggak? Nanti lagi Wede bisa ya, <laughs> ah, cara nih jawab wede. Ah, serempet jadi boleh mirip pun nasroni cara gini. Mulai cilik diulang akidah di sunnah itu boleh akidahnya mirip pun apa? nasroni, Ya, sengket. Gitu. Fa'aladina kafiru la yubil kiamat. Suma ilayya. Loh, kan suma ilayah malih kan? mongko nuli maring ingsun marji hukum te bali ora kabeh kan biasa to warofiu ka ilaiya kan biasa ke ilaiya maksudnya apa? Isa ya warofiu ka ilaiya kita semua nggih semua ilaiya mar cukup Bang Karumatarnya ada harus sedasat Isa gitu loh, wong biasa takdir ilaiya ini biasa atau orang kembali ke Allah gitu tapi kan karena khoyali kita bayang sing berlebihan soalnya balik nih gue langit digawa burung gambar kadung ning komek ndase wong itu wayu awake jar nyen khoyali ku repot ngotone sak nggak tirun kathah nggih Kang Irwanto terus fotone sing dinanti nggih repot nek khoyali padahal wong ijma zaman Siti Nabi orang ada foto orang ada lukisan lukisan ora mungkin nak wong mati Islam ngaramno napa lukisan nggih betul terus ngelukis apa? ya bapak lukis <laughs> karena lagi zaman si Ali itu gak ada foto mungkin orang lukis bisa tapi kan keyakinan umat Islam saat itu melukis kan haram berarti gambar itu dari mana? saya pelukis gak bener tuh orang sebenarnya gambar itu digambar pelukis maksudnya gambarnya Sidina itu baru raro gambarnya bener maksudnya ada gambarnya gitu wali baru mau Islam dikoyali itu ya, tentang Nabi Isa gitu. Wong Islam punya antri mulai cilik jadi mirip Nasrani. <laughs> Eh, ya, ya, ya, Nasrani. Ini jelas jangan nata kiri. Sodaku binu buatika binal muslimin. Bukan Nasrani repot. Semua itu yang mengkonil maring sen marji hukum debal iro kabeh aku mungkin buku pena kum pima bima tung fi tasnalku. Fa amal ladina kafaru fa wa'adibu madha dan Mengko nyiksa ingsun dunia ladina kafaru adha pensakitan dunia wal akhirah wa malakum lan ora ana kedhe lagi nak kafir minasir wa amal ladina amanu lan ana bunda wong sing iman wa amil sholihat fa yuafihi mongko nyuruni sapa ing dina amanu ujurahu ing ganjarane dina amar. wa wala yufidu zalimin Ini kalau wajah niki niki bukti nak mamang kulon itu bener riwayat hadis betul kuat. Niki sing versi Imam tapi pakai riwayat yang doifah global ini malik ini kita pakai riwayat sing lemah meskipun tidak ada ijma'nya ulama karena tidak ada di Bukhari Muslim hanya tidak ada di hadis-hadis sing mutabar hadisnya setengah mutabar itu setengah artinya ya cara kiai kiai nyakang dan kalau mau ruya ruya itu cara ilmu hadis sih ya, gue boleh tamriti satu segon yang nggak dijamin so bang nggak rumah jadi cara ilmu hadis redaksi kalau ruya takila itu satu redaksi yang nggak jamin kesohe Nah, ini gue pun ilmu nih. diri gue tombong ini. Saya termasuk keyakinan Ibnu Lukman. Annabuha arsalah. Wa ini nih, oh, bisa nih langit ya, Kita sepakat. Ya. Maksudnya keyakinan sampean piye? Oh, isa Isa gini ning didorong keyakinan sampean. Nah bisa ya. Sama gak usah isen, kenapa mau? Saya kaget gue benang, ini gara-gara Ruya diriwayat nopo anna wa ta'ala iku arsala ilai sahabatan Nutus sopo wa ta'ala ilai maring isa sahabatan ing iku Farofa'at mongko ngakat toko sahabat wa Isa fatalakat mongko jerit-jerit maksudnya gumantungan di iklan Isa sapa umuh wa bakat ya, jenenge anake pedangat mego boe jerit-jerit kan wa bakat <laughs> Fakola mongko dosa sapa Nabi Isa lah maring umi ya, iku Sayyidah Maryam Innal kiamat atas bawah nafsu ketemu pas kiamat nih <laughs> kan keren bahkan ada tiga lelatal kotor bibetil mukot tes walau salah sudah salah sudah sanatan wa asat lan sugeng sapa umuhu ba'dahu sitas ini nak ing 6 tahun jadi Nabi Isa diangkat umur telung puluh telu tahun sibuke keloyo mati usia 6 tahun kalau riwayatnya loh, kayak iling-iling baru ya. Jadi ruya itu satu redaksi yang nggak jamin sohe. Paham gitu lah. Jadi ruya itu satu redaksi sih nggak menjamin sohe itu orang muhati. Nah, singi warwa, nah sing sohe warwa sekon. Niki sohe, tapi kalau cerita munggah langit. Warwa yang riwayatno sapa Syekho di Bukhari Muslim. Hadis yang ini anda usah Isa Isawian sih. Turun sapa Isa berkesan parke kiamat. Jadi Nabi Isa turun tangan dakwah sampean parke kiamat. Turun ora kudu kok langit, ya, turun. Enggak. Pak Yai turun tangan. Masa artinya sampean Pak Yai ceblok ke langit terus melok. Lho enggak, bahasa turun lah kan. Enggak. Turun ora kudu kok langit kan. Wong bahasa kan ora kudu. Wah kumulan kumi sopo isa ati nabi ina klan syariat nabi kita waktulan mati ini sopo nabi isa terjaleng terjaleng hijiran jaleng Bisa tuh mati ini jaleng Ambil dajal Wah kan Ya aku dulu kena komen nih Dajal gambar baru wangi wireng <laughs> Berpati musita Kok pendekar mata satu ya pombek meneh Wah terus repot ya Akidah kita kadung mulai cili mau coba pombek Itu terus bayang no hukum kus Wah kesirulan mecah sopo isa bang salim Bada ulan gugurno sopo isa al-jizat yang jizat Wafi hati si musliman harus saat ini isa yang kusum meneng sopo isa sapa sinin pitung tahun Jadi berperang ambil Jibril, ambil Dajjal, ambil Celek itu terus meneng pitung tahun Wafi hati ini lama hati indah di Daud atau Yalisi Iku arbeina sanatan Mulanya kalau bola balik Niki itu tidak ijma Mulanya sebagian hadis niku pitung tahun Sebagian riwayat Pinten arbeina wa tafalan terus kabundut sapa Nabi Isa wa yusolan jadi solati sapa ali si Nabi akhirnya ya kabundut jadi ya salati berarti gak terbang ning langit nggih jadi mati yang kedua itu ya mati salati <laughs> gak terbang lagi jadi kan wa yutafa wa yusolah ale nah, akhirnya ya kabundut lan diso ini gak diterbang kan Ambo, pengaji ngalim bareng, anggap aja Nabi Isa terbang ning langit malaman. Tapi aman bi, mirip Nasrani aman bi, itu, Aman bi, mirip Katolik sih. Aman hebat. Milan di zaman ini Milan. Nabi sani nih langit atau biasa-biasa ya nanti. Biasa kayak Yahudi, udah, ay. Tadi oh, katim kon mukon mat kori kunas dulu mau cek sun dulu engma. Alaika ngates sirominal ayat saya berdoa ayat berarti hakim lan pikir al hakim kan bijak.